Yang lalu telah dibicarakan panjang lebar tentang bagaimana semangat salafus soleh mengejar akhirat. Bahwa obsesi mereka, tujuan mereka, cita-cita mereka adalah akhirat. Dan orang yang tujuannya akhirat berarti orang yang selera tinggi. Sementara orang yang tujuannya dunia, materi itu selera rendah. Dan yang lalu kita telah sampai pada satu ayat yang ayatnya itu pendek tapi maknanya ternyata sangat mendalam yaitu surat An-Najm ayat nomor 42. Ayatnya berbunyi Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu aja. Kalau diartikan dan bahwasanya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Kelihatannya biasa. Dan hanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Jadi semua itu puncaknya kepada Allah, tujuannya kepada Allah, segala-galanya adalah Allah. Ayat ini kelihatannya biasa. Tapi ternyata oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ditafsirkan dengan tafsiran yang luar biasa dalam kitab beliau kitab Al-Fawaid. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Mutadamminun zin azim. Ayat ini mengandung perbendaharaan yang sangat agung. Jadi di dalam ayat ini banyak perbendaharaan yang luar biasa. Lebih mahal dari emas, dari perak, dari permata dan yang lain-lainnya. Kata beliau, "Wa huwa anna kulla muradin illam yurad li ajlihi wa yattasil bihi fa huwa mudmahillun munqati'un." Yaitu bahwasanya semua keinginan, semua tujuan kalau bukan karena Allah, kalau bukan lillah, bukan untuk Allah, kalau bukan untuk menyampaikan kepada Allah, maka itu akan musnah dan terputus. Jadi semua kalau tujuannya bukan lillah, bukan Allah, bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka semua itu akan musnah, akan hilang, akan habis, akan terputus. Fa innahu laisa ilaihil muntaha karena berarti puncaknya bukan kepada Allah. Karena kesudahannya bukan kepada Allah. Kalau kesudahannya kepada Allah, kekal. Kalau kepada yang lainnya, hilang, musnah, sirna. Habis, terputus, rugi, tidak barokah, dan yang lain-lainnya. Kemudian, kata beliau pula, karena Allah itu adalah puncak dari semua tujuan. Jadi tujuan kita ini yang benar semestinya puncaknya itu adalah Allah. Lianna lianna Allah ghayatu kulli matlub. Allah itu adalah ghayah, puncak segala tujuan. Kalau puncaknya Allah, maka kita akan langgeng, akan kekal, akan baik, akan sukses, akan bahagia. Kalau bukan Allah, hilang, sia-sia, habis, rugi. Dan kita juga sering mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah juga. Kalau Allah. Demikian pula kata beliau, wa kullu mahbubin la yuhib la yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu ana'un wa azabun. Subhanallah, ini nyata. Setiap yang dicintai kalau dia itu dicintai bukan karena Allah, maka cinta itu adalah cinta yang mendatangkan capek, payah, dan tersiksa. Kalau kita cinta, semua cinta yang cintanya bukan cinta Allah, maka cinta model gitu itu hanya menghasilkan anak wa azab. Anak capek, payah, dan kita tersiksa. Contoh yang paling gampang, orang yang cinta dunia karena dunia, bagaimana keadaan orang itu? Capek atau tidak? Capek, payah, tersiksa, susah, sumpek. Tapi subhanallah, dia senang tersiksa. Dia bahagia dalam ketersiksaannya. Ini adalah orang yang bodoh dan paling bodoh. Dia tersiksa, tapi dia senang dalam ketersiksaannya. Kemudian kata beliau pula, "Wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa huwa wa batilun." semua amal, semua perbuatan, semua aktivitas yang tidak diniatkan lillah karena Allah, maka itu akan sia-sia dan batal. Semua amal kita kalau tidak lillah batal. Karena syarat dikabulkan amal yang nomor satu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Inna Allah la yakbalu min al amal illa ma kana khalisan wa betughiya bihi wajhuh. Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan benar-benar mencari wajah Allah 100% ikhlas bukan 99,9 kalau bukan lila sia-sia habis hilang batil capek tidak dapat apa-apa sehingga Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantura ada orang yang beramal banyak menyangka dia dapat pahala banyak Ternyata hari kiamat dia melihat debu bertebaran. Kenapa? Karena tidak ikhlas atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau pula, wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syaqiyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Semua hati yang tidak nyambung kepada Allah, maka ini adalah sengsara, dia terhalangi dari bahagianya dan suksesnya. Subhanallah. Jadi hati yang tidak nyambung kepada Allah ini adalah hati yang sengsara. Dia terhalangi, nggak bisa bahagia, tidak bisa sukses. Jadi Allah adalah segala-galanya. Wa anna ila rabbikal muntaha dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi kalau Allah, Allah, Allah, Allah, sukses bahagia. Selain Allah, tidak bahagia, tidak sukses, rugi, batil, dan yang lain-lainnya. Kemudian oleh beliau ayat ini digandeng dengan ayat yang lainnya. Subhanallah. Ini diantara kecerdasan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menggandeng ayat ini dengan ayat di dalam surat Al-Hijr, ayat nomor 21. Allah berfirman, Wa immi syai'in illa indana khazainuh dan tiadalah sesuatu pun melainkan di sisi kami perbendaharaannya. Jadi segala sesuatu itu perbendaharaannya ada pada Allah. Allah yang punya semuanya. Kita minta apa saja Allah punya. Lalu ayat ini digandeng wa anna ila rabbikal muntaha. Kesudahanmu kepada Allah. Tujuanmu Allah. Kenapa? Karena Allah punya semuanya. Subhanallah. Indah atau tidak? Indah kan? Kalau kamu ingin apa saja, maka hendaklah wa inna ila rabbikal muntaha. Kenapa? Karena wa in min syai'in illa indana khazainuh. Kamu kepingin apa saja tujuannya Allah. Kenapa? Karena yang punya semuanya adalah Allah. Kalau diberi contoh yang gampang, walillahil madalul a'la Allah maha tinggi daripada contoh itu. Contoh yang paling gampang. Di sebuah negara itu ada pusat, ada cabang-cabang. Kalau kita berhasil menguasai pusat, cabang ikut atau tidak? Cabang ikut semuanya. Gara-gara apa? Kita dekat dengan pusat. Tapi kalau kita hanya berpegang dengan cabang-cabang saja, pusatnya nggak kena pegang, repot atau tidak? Repot. Ibaratnya kalau ular, kalau udah kepalanya kepegang, itu ekornya ikut. Tapi kalau kita pegang ekornya, kepalanya goyang terus. Subhanallah, Allah puncak segala-galanya. Kalau kita tujuannya Allah, maka semuanya ada pada Allah. Kalau tujuannya selain Allah, nggak dapat apa-apa, karena selain Allah nggak punya apa-apa. Kita ini fukoro, antumul fukara'u ilallah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. ay manusia, kamu semuanya melarat fakir di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah segala-galanya, Allah adalah puncak. Lalu kata beliau, wa tahta hada sirrun adzimun min asrarit tauhid. Di bawah hal ini ada rahasia besar di antara rahasia-rahasia tauhid. Inilah namanya tauhid. Jadi tauhid bukan hanya di mulut saja. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Tapi dipraktekkan. Inilah praktek tauhid. Apa itu rahasia agung di antara rahasia-rahasia tauhid? Wa huwa annal qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa la yaskunu illa bil wusuli ilaihi. Yaitu bahwasanya hati tidak akan tenang, tidak akan tentram tidak akan damai kecuali kalau sampai kepada Allah. Jadi kita tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian kalau hati kita belum sampai kepada Allah. Kalau tujuan kita bukan Allah. Kita baru dapat ketenangan, kedamaian, ketentraman kalau kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Beliau mengatakan pula kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, "Wa yastahilu an yakuna al-muntaha ila itsnain kama yastahilu an yakuna batida'ul makhluqat min itsnain." Mustahil. Mustahil kita ini berkesudahan kepada dua hal. Mustahil kita menduakan Allah karena Allah itu satu sebagaimana mustahil kita berasal dari dua. Kita berasal dari siapa? Allah yang satu. Berarti kita juga kembalinya tujuannya adalah Allah yang satu. Karena kita berasal dari yang satu, kita kembalinya kepada yang satu, yang Maha Esa. Gak mungkin kita berasal dari yang satu yang Maha Esa, kembalinya kepada dua. Karena la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Satu. Kalau tujuan kita satu, maka kita akan berhasil. Kemudian beliau mengatakan lagi kata-kata sangat indah. Ini jelas ya keterangannya ya. Mudah dipahami? Mudah ya. Kemudian kata beliau lagi, "Pamangkanan pamangkanan tiha kana intiha'u wa raghbatihi وإرادته وطاعته إلى غيره بطل, بطل, بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه Barang siapa yang puncak cintanya, keinginannya, tujuannya, ketaatannya kepada selain Allah, maka itu akan batal, sia-sia. Akan hilang, nggak ada artinya. dan dia akan dikecewakan ketika dia membutuhkan. Subhanallah. Ini benar. Jadi kalau cinta kita ini puncaknya kepada selain Allah, taat kita, tujuan kita, keinginan kita, maka ini sia-sia, batal, nggak ada artinya. Bahkan kita akan dikecewakan ketika kita sudah membutuhkan dia. Subhanallah. Jadi kalau selain Allah tak akan mengecewakan kita. Ketika kita butuh, dia paling mengecewakan. Kemudian sebaliknya, wa mangka kana intiha'u mahabbatihi wa wa rahbatihi wa talabihi huwa subhanahu ظفر wa ولذته wa sa'adatihi, أبد الآباد Barang siapa yang puncak cintanya, keinginannya, takutnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sukses mendapatkan kenikmatan. Dia akan sukses mendapatkan kelezatan. Dia akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan selama-lamanya. Tidak pernah dikecewakan. Indah sekali. Jadi kalau kita ini tujuannya selain Allah, menggantungkan kepada selain Allah, kita akan dikecewakan oleh dia ketika kita membutuhkan dia. Kalau kita tujuannya Allah, Allah dan Allah, tidak akan mungkin dikecewakan oleh Allah selama lamanya. Dan ini mujarab terbukti. Bahkan seorang ahli tafsir Ar-Razi rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan surat surat Yusuf ketika itu Nabi Yakub alaihi salam ketika hendak melepas Yusuf beliau dalam mengucapkan itu lebih cenderung mengatakan kepada anak-anaknya kamu jaga Yusuf bukan kepada Allah. Akhirnya apa? Dikecewakan. Ternyata Yusuf malah dicelakakan. Sehingga pada kali yang lain beliau mengucapkan Allahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga, pemelihara dan dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ketika tawakal kepada Allah tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenyataan dalam kehidupan. Kalau Allah, Allah dan Allah tidak mungkin dikecewakan oleh Allah. Kalau selain Allah, selain Allah dan selain Allah pasti dikecewakan. Bahkan kekecewaan yang paling mengecewakan itu adalah kita dikecewakan ketika kita sangat membutuhkan. Menyakitkan atau tidak? Justru ketika dibutuhkan malah dia menyakitkan. Subhanallah. Itulah gara-gara kita pasrah kepada selain Allah. Hati kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula ucapan yang sangat indah tentang masalah ini. Subhanallah luar biasa indahnya yaitu inna fil qalbi sya'tan la yulimmuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Sesungguhnya hati kita ini bercerai-berai. Hati kita ini kacau, berantakan. Kalau ibaratnya kaca itu kaca pecah, berkeping-keping. Itu hati. Dan tidak ada yang bisa mengumpulkan pecahan-pecahan itu kecuali kalau kita menghadap kepada Allah. Jadi istilahnya kalau ingin menata hati yang hancur berkeping-keping itu, caranya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara tujuan orang yang apa namanya iktikaf di masjid itu adalah menata hati. Dia berzikir kepada Allah, menghadap Allah supaya hatinya yang hancur berkeping-keping itu tertata kembali. Kemudian wa fihi wahsyah la yuziluha illa al-unsu bihi fi khalwatihi. Di dalam hati ini ada wahsyah. Wahsyah itu kalau diartikan eh, diartikan itu kesepian. Kalau diartikan secara kasar, wahsyah itu liar, liar, kuda liar, wahsy. Jadi ada kesepian. Kita kadang merasa kesepian dan tidak bisa dihilangkan kesepian itu kecuali dengan merasa damai bersama Allah ketika kita berkholwat berdua-duaan dengan Allah. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kesepian, hilang ingin menghilangkan sifat keliaran yang nggak tenang itu, kita berdua-duaan dengan Allah, berkholwat kepada Allah, tenang damai. Kemudian wafihi huznun لا يذهبه إلا السرور بمعرفته wa معاملته mu'amalatihi. Di dalam hati itu ada kesedihan. Dan kesedihan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bahagia mengenal Allah dan jujur ketika muamalah dengan Allah. Jadi kita ini sedih, hati kita ada sedih. Kalau kita ingin perasaan sedih itu hilang, kita harus senang dengan mengenal Allah dan kita harus jujur ketika bermuamalah dengan Allah. Artinya mencari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu itu sedihnya hilang. Kemudian wafihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima' alaihi wal firaru minhu ilaihi. Di dalam hati itu ada kegelisahan. Gelisah. Dan tidak ada bisa menenangkan kegelisahan ini kecuali kita kumpul bersama Allah dan kita lari dari Allah menuju Allah. Subhanallah. Jadi ada gelisah, nggak tenang. Supaya bisa tenang, kita kumpul dengan Allah, lari dari murkanya Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kumpul Allah itu paling tenang, paling damai. Kumpul manusia tidak tenang, tidak damai, sumpah. Manusia memberikan problem, Allah menyelesaikan problem. Manusia memberi masalah, Allah menyelesaikan masalah. Kemudian, wa fihi niranu hasarat la yutfi'uha illa ar-ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqati sabri ala dhalika ila waqti liqa'ihi. Di dalam hati itu ada api penyesalan. Ada api penyesalan. Menyesal. Dan tidak ada yang bisa memadamkan api itu kecuali kita ridho dengan syariat Allah, ridho dengan perintahnya Allah, ridho dengan larangan Allah, ridho dengan takdirnya Allah, dan kita merangkul kesabaran atas semua itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menghilangkan penyesalan-penyesalan, maka jawabannya adalah ridho. Ridho perintah Allah, ridho meninggalkan larangan Allah, ridho menghadapi takdir Allah. Bagaimana caranya? Merangkul kesabaran. Sampai kapan? Sampai ketemu Allah. Jadi sabar itu tanpa batas. Kalau ada orang mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia tidak sabar. Sampai kapan sabar itu? Sampai mati. Sampai mati. Orang Islam itu istirahatnya kalau sudah mati. Dunia nggak ada santai, sudah hilang waktu santai, hilang waktu tidur semuanya habis. Santai nanti kalau sudah mati di akhirat. Kemudian wafihi talabun syadidun La yaqifu an yakuna huwa wahdahu Di dalam hati itu ada ambisi yang kuat. Ambisi, tamak, ingin, ambisius. Dan tidak ada yang bisa menghentikan ambisi itu. Kecuali kalau tujuannya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi semua ambisi yang selain Allah itu adalah ambisi yang tercela. Bagaimana caranya? Hentikan ambisi itu arahkan ambisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berambisi materi duniawi nggak ada puasnya, nggak ada selesainya. Sudah satu mau dua, dua mau tiga, tiga mau empat, sampai kapan? Sampai mati. Lau kana libni Adam wadiyan min dahabin labtagha an yakuna talib wa la yamla'ahu illa turab. Kalau anak manusia itu punya dua lembah dua lembah emas, maka dia ingin memiliki lembah yang ketiga. Dan dia tidak akan pernah puas kecuali kalau sudah masuk tanah dan mati. Mungkin kita punya rencana, saya akan kerja, kerja dan kerja sampai saya punya uang satu miliar, saya akan istirahat. Akhirnya dia kerja, kerja dan kerja sudah dapat satu miliar di rekeningnya. Berhenti nggak dia? dia akan mengatakan sepertinya harus 2 miliar dulu baru berhenti. Usaha lagi sampai 2 miliar. Setelah 2 miliar berhenti nggak dia? Dia akan mengatakan kayaknya harus 4 miliar dulu. Berusaha lagi 4 miliar dia dapat. Berhenti atau tidak dia? Dia akan mengatakan kayaknya harus 8 miliar dulu. Sampai kapan? Sampai mati. Ada dua kelompok manusia tidak pernah puas, selalu haus, selalu lapar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man human la yasba'an madhumul ilmi la yasba' wa man manhumul manhumud dunya la yasba' ada dua kelompok yang selalu lapar enggak pernah kenyang selalu haus enggak pernah hilang hausnya yang pertama-tama orang yang lapar ilmu dia enggak pernah kenyang selalu kepingin ilmu ini positif ilmu itu kepingin terus sampai mati yang kedua adalah orang yang lapar dunia, ingin dunia, cari dunia, nggak pernah puas. Seperti orang minum air laut, semakin minum semakin haus. Kemudian wafihi falqah. La yasudduha illa mahabbatuhu wadawamu dikrihi wal ikhlas lahu walau u'tiyat dunia wafihah lam lam tusadda tilkal faqa minhu abada. Di dalam hati ada kemiskinan, tidak ada yang bisa menutupi kemiskinan itu kecuali cinta Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah serta ikhlas kepada Allah. Seandainya seseorang itu diberi dunia dan seisinya, semuanya telah dia miliki, maka kemiskinannya masih belum bisa hilang selama-lamanya. Artinya orang itu kalau bukan cinta Allah, bukan selalu berzikir dan dia tidak ikhlas, dia tidak akan pernah puas. Dunia seisinya di tangan dia, dia seperti orang melarat, ya? kayak punya apa-apa. Kayak orang melarat. Karena apa? Karena tujuannya adalah dunia nggak pernah puas. Orang dikatakan puas kalau dia cinta Allah, zikir kepada Allah dan ikhlas, nerima qanaah. Kemudian wa fihi maradun la yashfihi illa liqa'u maula fi yaumil mazid. Di dalam hati ini ada penyakit tidak ada yang menyembuhkan penyakit itu kecuali berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti. Nanti orang beriman selalu sakit. Kapan sembuhnya? Kalau sudah ketemu Allah baru sembuh hati kita. Subhanallah, kedamaian abadi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata-kata yang amat sangat indah luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang memerintahkan kita lari kepada Allah. Yaitu ayat di dalam surat Az-Zariyat nomor 50. Az-Zariyat 50. Allah berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhir mubin." Maka larilah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bagimu adalah pemberi peringatan yang nyata. Kita disuruh lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hal-hal yang sangat indah di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada perintah berjalan. Ada perintah jalan cepat. Ada perintah bersegera. Ada perintah berlomba-lomba, ada perintah lari. Mari kita lihat keindahan-keindahan dalam Al-Qur'an itu. Di dalam surat Al-Mulk surat Tabarak ayat nomor ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famshu fi manakibiha." Yaitu ketika Allah bercerita tentang tentang mencari dunia, mencari harta. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di muka bumi itu, di seluruh penjuru bumi. Dan makanlah sebagian dari rezeki Allah itu dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Mari kita lihat. Kalau mencari dunia, apa kata Allah? Famsu, berjalan. Mencari dunia itu berjalan. Jalan biasa, jalan, cari dunia. Kemudian Allah menyebutkan tentang perintah berzikir. Yaitu di dalam surat Al-Jum'ah ayat nomor ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'." Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dikrilah. maka hendaklah kamu jalan cepat menuju zikir kepada Allah, pergi ke masjid. Jadi zikir itu sa'i, jalan cepat menuju zikir. Kemudian ketika Allah berbicara tentang surga ada di dalam surat Ali Imran ayat nomor 133. Allah berbicara tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi surga itu bersegera, segera Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih Sabiqu berlomba-lombalah lomba-lomba menuju surga menuju ampunan dari Allah dan surga jadi tadi ada mencari dunia tadi apa? Berjalan, berzikir kepada Allah, jalan cepat, menuju surga Allah, berlomba-lomba, bersegera. Bagaimana kalau menuju Allah? Kalau menuju Allah, fafirru ilallah. Jangan jalan, jangan jalan cepat, jangan berlomba-lomba, jangan bersegera, tapi lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Suluh lari kita disuruh lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang hidup. Kemudian ma'asra muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Di dalam Al-Quran juga ada ayat di surat Al-Ankabut ayat 69. Tentang orang-orang yang seleranya tinggi. Mereka bermujahadah bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin walladzina jahadu fina dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami bersungguh-sungguh bermujahadah termasuk juga jihad jihad melawan orang kafir melawan orang munafik termasuk juga jihad melawan diri sendiri jangan disepelekan jihad melawan diri sendiri melawan nafsu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan kata-kata yang amat sangat indah. Kata beliau, sebelum kita melawan orang lain yang di luar, kita lawan diri kita dulu. Kata beliau, midanukum eh, al-awwal anfusukum. Fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jam Wajarribu ma'ahal kifaha awalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah dirimu sendiri. Nafsumu dulu. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Tapi kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya lebih kalah. Maka coba kamu tundukkan dulu nafsumu. Kalau yang di dalam diri sendiri aja kalah, apalagi melawan yang di luar tanpa kalah jihad kalahkan nafsumu dulu, tundukkan benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina syahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada tafsir yang sangat indah tentang ayat ini. Yang makna tafsir itu orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh untuk kepingin sampai kepada Allah, untuk ingin nyambung kepada Allah, mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju Allah. Mereka sanggup mengemban semua gangguan di jalan itu menuju Allah. Dia tidak berhenti, dia tidak mundur, dia tidak putus asa, bahkan dia sabar terhadap fitnah yang menimpa dia. Fitnah dari dirinya, fitnah dari orang lain. Dia sanggup mengemban semua beban itu. Terus dia berjalan, bermujahadah bersungguh-sungguh. Dia lalui jalan yang penuh duri, yang penuh onak, yang tidak mengenakan itu. Orang-orang yang seperti ini tidak akan dibiarkan oleh Allah sendirian. Orang-orang yang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan mereka tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ada di atas langit sana melihat dia. Allah ridha kepada dia. Allah melihat kesungguhannya lalu Allah memberikan kepada dia hidayah, petunjuk. Allah melihat dari langit sana bahwa orang ini berusaha kepingin sampai kepada Allah. Lalu Allah menuntun tangannya oleh Allah dituntun untuk benar-benar sampai kepada Allah. Allah melihat dari langit kesabarannya, kebaikannya, lalu oleh Allah diberikan balasan dengan yang terbaik. Subhanallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh menuju Allah, Allah akan ditunjuki jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dihiasi dengan bermujahadah bersungguh-sungguh, maka batinnya oleh Allah dihiasi dengan berbagai macam rahasia yang tersingkap. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat di surah Fatir ayat nomor 32, ayat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala membagi umat ini menjadi tiga kelompok. Entah kita termasuk kelompok yang mana, mari kita lihat tentang diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Ada yang pertengahan. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Subhanallah, ayat yang sangat indah. Allah memberikan kepada kita kitab ini. Kita dipilih oleh Allah, diberi Alkitab, Al-Quran. Dipilih umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Al-Quran tidak main-main loh. Ini langit tidak berani, gunung tidak berani, bumi tidak berani. Inna arafna al-amanata ala samawat wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan kepada langit, menawarkan kepada gunung, menawarkan kepada bumi untuk diberikan Al-Qur'an. Perintah-perintah, larangan-larangan, semuanya tidak berani, semuanya takut. Ternyata manusia nekat, manusia berani, diterima oleh manusia. Lalu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dolum, Dolum itu adalah sifat mubalaghah dari dolim. Dolim artinya amat sangat aniaya. Jahul sigot mubalagat dari jahil. Artinya amat sangat bodoh. Kenapa Allah mengatakan manusia itu dolum dan jahul? Karena manusia itu sudah dolim, dia tidak merasa kalau dia itu dolim. Bahkan dia merasa kalau dia itu adalah adil. Demikian pula Allah mengatakan manusia itu amat sangat jahil. Kenapa? Karena manusia itu tidak ngerti bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dia itu bodoh, merasa dirinya pinter. Bahkan yang ngerti malah disalahkan, jahul. Ketika Allah telah memilih kita untuk diberi Al-Quran ini, maka manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang rugi, dolimun linafsihi. Dia mendolimi dirinya sendiri. Dia melanggar. Dia lakukan kemaksiatan-kemaksiatan kewajiban ditinggalkan, larangan yang haram dikerjakan, dolin rugi. Kemudian yang kedua muktasid yang pertengahan. Yang dimaksud pertengahan ini dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Yang sunnah dia tinggalkan. Orang ini selamat tapi rugi karena derajatnya rendah. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabikum bil khairati bi idznillah yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Ini adalah orang yang paling beruntung, selera tinggi. Dia kerjakan yang wajib-wajib, dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang subhat, dia banyak berbuat amal soleh. Ini orang paling untung, ini orang paling bahagia. Yang makruh juga ditinggalkan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita lihat umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling disayang oleh Allah. Tapi manusia umat Nabi Muhammad ada berapa tadi itu? Ada tiga kan? Yang pertama dolim, yang kedua pertengahan, yang ketiga yang bersegera dalam kebaikan. Mari kita lihat betapa Allah itu amat sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini surah Fatir 32 kata Ibnu Abbas, "Hum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu kulla kitabin anzalahu." Umat Nabi Muhammad ini oleh Allah diberi kitab semuanya. Taurat, Injil, Zabur semuanya dikumpulkan dalam Al-Qur'an, lengkap. Di sini ada semuanya. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Fadzalimuhum yughfar lahu." Orang yang dolim dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah. Yang dolim diampuni. Wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira. Yang muktasid pertengahan dihisab, tapi hisabnya ringan. Hisab yang ringan, cuma ditampakkan keburukannya lalu oleh Allah diampuni. Kemudian wasabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang bersegera dalam kebaikan masuk surga tanpa hisab. Allahu akbar. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Bukan malah orang dimasukkan neraka semuanya. Allahu akbar. Masukkan surga semuanya orang-orang ini. Jangan masukkan neraka. Kemudian dalam lafaz yang lainnya ada ucapan dari Muhammad Ibnul Hanafiyah rahimahullah taala. Beliau ini adalah anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi dari ibu lain, ibunya bukan Sayyidah Fatimah. Ibunya dari suku Al-Hanafiyah. Sehingga beliau dikenal dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah. Karena sahabat Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia, sahabat Ali bin Abi Thalib banyak menikah dan punya anak banyak. Beliau Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Innaha ummatun marhumah. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad adalah umat yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dalimu maghfirun lahu. Orang yang dolim diampuni dosa-dosanya. Wal muqtafidu fil jinan indallah. Yang pertengahan berada di dalam surga di samping Allah subhanahu wa ta'ala. والسابق بالخيرات في عند الله yang bersegera dalam kebaikan mereka mendapat derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Umat marhumah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita lihat betapa tawaduknya para salafus saleh. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, kata Ibunda Aisyah, أما السابقة الخيرات فقد مضى على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة والرزق Adapun orang-orang yang bersegera dalam kebaikan itu mereka telah lalu. Mereka yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan kehidupan mereka dan rezeki mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Wa ammal muktasid adapun yang pertengahan, famanit taba'a atharohu min ashabihi hatta lahiqa bihi. Yang muktasid yang pertengahan adalah yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabatnya sampai meninggal dunia. Kemudian wa ammad dzalimu li nafsihi, adapun orang yang mendolimi dirinya sendiri, kira-kira siapa? Kata Ibunda Aisyah, "Famithli wa mithlukum." seperti aku inilah orang yang mendolimi diri sendiri dan juga seperti kamu. Mohon Akbar. Ibunda Aisyah saking tawaduknya Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan hadza min babil hadmi wat tawadhu. Ini adalah bab menghancurkan nafsunya dan tawaduk. Jadi bukan Ibunda Aisyah malah menyombongkan dirinya, merasa dirinya paling baik tidak, dihancurkan nafsunya, ujubnya dihancurkan. Karena kita yakin, akul yakin tanpa ragu sedikit pun Ibunda Aisyah masuk di kalangan as-sabiqu khairat yang segera dalam kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu, Ibunda Aisyah lebih afdal dari semua wanita seperti keafdalan as ala sa'ir ta'am, makanan yang lezat dibanding makanan-makanan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah hal-hal yang indah dari ayat-ayat Allah dan dari para salafus soleh. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang lain. Dan insya Allah hari Sabtu depan waktu saya lagi ya. Karena sekarang kan Ustaz Muhammad tukar dengan yang lalu. Insya Allah Sabtu depan waktu saya lagi dan kita masih menyambung materi ini. Sisa jam berapa? 42. Iya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, surat Al-Nashrah. Ayat nomor 7 dan 8. Surat Alam Nasrah ini bagus dibaca. Bahkan juga termasuk bisa melapangkan dada yang sempit. Dibaca dan tentu sambil kita memahami maknanya. Alam Nasrah laka sodrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhuhrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ini kalau kita baca dengan penghayatan itu hati kita akan lapang dada akan lapang kata Allah alam nasrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu wa rafa'na laka dzikrak dan kami juga telah meninggikan penyebutanmu wa wadah alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami juga telah menghilangkan dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Yang membuat kita sumpah adalah dosa-dosa kita. Dan ini semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga berlaku untuk umatnya. Kita dilapangkan dada oleh Allah. Nabi Muhammad ditinggikan penyebutannya oleh Allah. Karena 24 jam umat manusia selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika azan, ketika sholat, syahadat, sholawat dan yang lain-lainnya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali oleh Allah. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada minimal dua kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada minimal dua kemudahan. Kesulitan cuma satu, kemudahannya banyak, minimal dua. Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu selesai dalam urusan duniawi, maka segera kamu bersungguh-sungguh mengerjakan urusan akhirat. Wa ila rabbika farogob dan hendaklah kamu bertujuan kepada Tuhanmu, mengharapkan Tuhanmu. Ini tafsirannya sangat indah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat yang terakhir ini fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Kata Ibnu Mas'ud, Ida faraghta minal faraidi fansab fi qiyamil lail. Kamu kalau kamu selesai mengerjakan sholat wajib, maka kamu kerjakan sholat malam tahajud. Karena sholat sunnah yang paling abdul adalah sholat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan, "Idza faraghta minas salati fansab fi du'a." Kalau kamu selesai sholat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ini juga dalil tentang disyariatkan doa selesai sholat lima waktu disyariatkan itu. Doa mustajab, ada baru sholawat mustajab. Cuman para ulama beda pendapat ngangkat tangan atau tidak di situ. Kalau doanya disyariatkan. Setelah sholat lima waktu doa mustajab. Kemudian Mujahid rahimahullah taala mengatakan, "Idza faraghta min amri dunyaka fansab fi amali akhiratika. Kalau kamu selesai dalam urusan duniamu, maka sungguh-sungguhlah untuk urusan akhiratmu. Jadi jangan dunia saja, selesaikan dulu dunia, lalu akhirat. Artinya supaya pikirannya tenang ketika akhirat. Jangan sampai urusan dunia dibawa kepada urusan akhirat ini kacau. Jadi kalau mau sholat itu dunianya selesaikan dulu. Sehingga ketika sholat bisa khusyuk tidak tercampur dengan urusan dunia. Kemudian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan hampir sama. Idza faraghta min umuri dunya wa asghaliha wa qata'ta 'ala iqaha fansab ila al-ibadah wa qum ilaiha nashiqan farighal bal wa akhlis li rabbika niyyah war raghbah. Apabila kamu telah selesai dalam urusan dunia, kesibukan dunia, dan kamu telah memutuskan hubungan-hubungannya itu, maka hendaklah kamu sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Supaya ketika ibadah itu kamu semangat dan pikiranmu juga jernih, khusyuk ketika ibadah dan supaya kamu ikhlas dalam niat dan dalam tujuan hanya untuk Allah Tuhanmu semata. Ayat-ayat yang sangat indah, saya kira mungkin itu dulu. Insya Allah kita sambung pada waktu berikutnya nanti. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan kepada kita motivasi agar supaya kita bisa meniru mereka walaupun kita jauh dengan mereka. Terus terang kalau kita baca seperti ini, kita ini malu.